Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullah Ada beberapa pertanyaan kita jawab secara singkat Insya Allah Apa penyebab Syiah memuji sahabat tadi sudah kita bahas Ada empat alasan ya kenapa Syiah itu membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol adalah karena mereka ingin menggugurkan Al-Quran dan hadis ya karena dengan dicelanya para sahabat berarti ya ingin agar Al-Quran dan hadis tidak dijadikan sebagai dogma Siapa Abu Dua? Abu Dua al-Majusi adalah eksekutor, pembunuh ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat Amir memimpin Umar bin Khattab sholat, yaitu sholat subuh saat itu menjadi imam, tahu-tahu Abu Dua al-Majusi menyusup dan menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, yang akhirnya beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Ya, ini aku Alur al Majusi, orang Majusi, bukan bukan Muslim. Ya, baik. Kenapa Syiah sangat membenci Abu Bakar dan Umar? Bahkan ada doa khusus untuk mencela mereka. Kenapa hal tersebut tidak berlaku kepada sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan atau Ibnu Abbas? Sahabat yang lain pun mereka salah, tapi mereka memang yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar karena mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman ini yang merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang sejatinya kekhalifahan setelah Rasulullah SAW itu adalah haknya ya, Ali bin Abi Thalib. Makanya ya Eh, dalam perayaan Wadir ya ya, beberapa uh, bulan yang lalu ramai dibicarakan ya ramai dibicarakan itu adalah hari di mana menurut persepsi mereka adalah hari di mana Rasulullah SAW melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Juga berpesan berwasiat wasnya dialah apa ya, eh, khalifah setelah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Ya. Namun ternyata yang terjadi adalah Abu Bakar dan Umar, Utsman. Dan orang tiga ini yang merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka begitu benci kepada uh, sahabat Abu Bakar, Umar, ya, sampai pingin untuk membongkar atau mengambil jasad Abu Bakar dan Umar. Namun Allah SWT menjaga keduanya. Ya, tentunya ada di sana alasan-alasan yang lain ya kebencian mereka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Tapi ini salah Apakah Apa Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam Islam? Ubahnya oh, banyak sekali. Ya, cukuplah sebagai keutamaan Abu Bakar dan Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW telah menjamin keduanya dengan surga. Tidak ada keistimewaan yang lebih besar daripada itu. Allah telah menjamin Abu Bakar Rasulullah telah menjamin Abu Bakar dan Umar dengan penduduk surga. Dan seringkali dalam hadis ya, Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Dan dalam riwayat ini Rasulullah tiap malam itu musyawarah rapat dengan Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kedekatan beliau. Makanya Allah SWT telah mengabulkan sampai mati pun Abu Bakar dan Umar didekatkan oleh Allah SWT yaitu kuburannya. Sehingga setiap orang yang berziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia pun akan bersolawat kepada, mendoakan kebaikan untuk dua sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini keistimewaan dan banyak lagi keistimewaan keistimewaan yang yang lainnya. Sekarang ini ada kelompok yang mencaci maki para sahabat. Ngajak dulu, bukan sekarang aja ya yang mencaci maki para sahabat saja, sejak dulu sudah ada. Bolehkah kita mengelari orang yang mencaci maki para sahabat tersebut dengan gelar ahli neraka? Nah, mengkonis bulan neraka ya atau kelompok ini adalah ahli neraka itu bukan hak kita ya ponis orang dengan surga neraka ya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ya oleh karenanya ayo ikhwa sekalipun Syiah ya memang adalah uh, sesat dan menyimpang banyak bertentangan dengan ajaran ajaran Islam tapi tidak boleh kita kemudian terbawa oleh emosi ya terbawa oleh emosi oh ini Syiah sesat bakar rumahnya misalnya ya, ya ini menyalahi aturan kita e, semangat itu bagus tapi semangat harus dikendalikan dengan syariat ini semangat itu bagus tapi harus dikendalikan dengan koridor rel yang telah digariskan oleh syariat Islam ya apakah wah ini juga sama ini apakah darah kaum syiah halal bagi kita Para segala keburukan dan kesesatan tadi sudah saya bilang ya memang mereka sesat, tapi untuk menghukum mereka, untuk apa-apa lagi sampai menumpahkan darah mereka, ini bukan hak kita. Ya, ini bukan hak hak kita. Nah, tapi uh, ini adalah haknya para pemerintah. Oleh karenanya hendaknya pemerintah ya memberikan uh, pencerahan kepada orang-orang Syiah, dakwah kepada mereka. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah dakwah ya berdakwah bagaimana menyebarkan kepada umat agar mereka e, tidak tertipu dengan pemikiran Syiah kita jelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti kajian kita kali ini akidah terhadap para sahabat itu bagaimana dan e, penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari akidah ini kita sampaikan supaya manusia tidak tertipu dengannya adapun untuk menghukum mereka ya atau membunuh mereka maka ini bukan ya bukan akidah dan secara umum yang berhak untuk menegakkan hukum hudud itu hanyalah pemerintah. Ya, hanyalah pemerintah. Hukum kisos, hukum raja potong tangan, ini nggak bisa diterapkan oleh pribadi-pribadi. Dengan kesepakatan para ulama, semua itu dikembalikan kepada siapa? Pemimpin atau yang ditugasi oleh pemimpin, wakilnya. Nah, apa di luar tema apa hukum BPJS kesehatan T di luar tema jawabannya juga di luar masjid <laughs> ya Mengingat siah di Indonesia ini mulai berani menampakkan kekuatannya di sejumlah partai politik. Bolehkah kita membentuk partai untuk membendung mereka yang ingin menguasai negeri kita tercinta ini? Nah, uh, ya membendung kejelekan bukan berarti kemudian dengan kejelekan juga. Ya, membendung kejelekan bukan dengan membuat kejelekan juga, partai kejelekan. Karena ini memecah belah nah, umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah, berpartai-partai. Ya, cara yang paling jitu adalah dengan dakwah. Ya, dengan dakwah. Ya, kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya amar ma'ruf nahi mungkar ini cara membendung untuk apa bikin partai kalau ternyata kita nggak bisa membendung orang-orangnya yang paling penting bagaimana kita menyampaikan ilmu ini kepada mereka dakwah ya kepada orang-orang sehingga mereka faham ya. Nah, termasuk misalkan seperti tadi menyebarkan buku MUI atau buku-buku yang lain yang menjelaskan hakikat ya, pemikiran Syiah sehingga orang faham. Nah, ini per, Ya. Nah, kalau ada seorang yang mengaku kelompok tauhid, tauhid ya. harusnya dal tauhid atau ahlu sunnah tapi sifatnya dia mendukung kelompok syiah yang di negara Irak Irak atau Iran ya, pertanyaan bagaimana menurut Islam orang sedemikian apakah pemahaman orang itu liberal ya Taip, artinya dia mengaku e, bertauhid tapi mendukung Syiah. Nah ini bukan ahli tauhid ini. Kalau ada orang mendukung Syiah yang celah para sahabat berarti bukan ahli tauhid. Kalau Anda memang bertauhid, maka akan mencintai e, Al-Qur'an dan membela kehormatan para sahabat Nabi sallallahu Seperti yang dilakukan oleh para ulama rahimahullah taala. Ya. Nah, mereka membongkar uh, Eh, menjunjung tinggi para sahabat Nabi membela para sahabat Nabi SAW dari hujatan-hujatan orang-orang Syiah seperti yang dialami oleh Syekh Ihsan Ilahi Doid yang menjelaskan beberapa Syiah yang membela para sahabat ya akhirnya kemudian apa walaupun dia dibom oleh orang-orang Syiah ya, ini konsekuensi membongkar Syiah ini ya kalau di negara-negara sana konsekuensinya berat banyak orang yang membongkar kesesatan Syiah akhirnya kemudian apa dibunuh ya dibunuh termasuk Syekh Ihsan Ilahi Tuhir seorang ahli hadis di Pakistan ketika mengadakan seminar ya ah, ahli hadis di Pakistan dia dibunuh ya mejanya gini ini ini ada punya. tapi ini nggak ada itu <laughs> ya, dipasang bom Kemudian beliau dilahirkan ya, di Saudi Arabia dan ajaibnya beliau meninggal dunia di Madinah. Ya, dikuburkan di Baki, kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang mana? Orang Pakistan. Ini uh, menunjukkan keistimewaan beliau karena beliau selalu mencintai para sahabat, membela para sahabat, membongkar orang Syiah walaupun beliau orang Pakistan dikuburkannya malah di Madinah beserta eh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kemarin juga ada seorang ulama alul hadis di Malaysia yang aktif membongkar orang-orang Syiah, eh, hilang, hilang, diculik, ini di Malaysia. Oh, wow, Nah, nah eh, uh, itu jangan macam-macam kalau bahas harus hati-hati. Kucingnya lagi. Baik bagaimana kiranya menghadapi situasi di Indonesia yang ketua MUI saat ini dari dulu lebih memilasi Bagaimana kalau kita tidak mau mengikuti jika nanti ketua baru MUI malah menyatakan sia adalah salah satu firqa dalam Islam. Ketua MUI siapa? Ketua MUI, ketua MUI Ustaz eh, Eh, Kiai Ma'ruf Amin ya dia termasuk yang menyesatkan Syiah ada personil beberapa personil di MUI memang terkesan membela tapi itu sudah di, e, dipanggil dan dinasihati itu personil makanya kita harus membedakan tidak boleh serampangan ya misalkan saya ambil contoh seperti tadi misalkan Bapak Din Samsudin atau uh, Profesor akhir Siraj ya, mereka ada ungkapan-ungkapan yang membela Syiah. Tapi jangan di atas namakan organisasi. Karena secara organisasi, organisasi menyesatkan Syiah. Organisasi NU menyesatkan Syiah. Maka kalau antum bilang NU eh, mendukung Syiah, dimarahin sama orang <laughs> iya ya, karena mereka juga membuat sebuah kesepakatan ya, e, dari kesepakatan yang ditandatangani oleh para pakar para kiai NU mereka mengatakan apa sesat NU e, apa namanya e, Syiah itu adalah sesat jadi itu pribadi orang pribadi orang atas nama pribadi jangan di atas namakan ya, e, apa namanya organisasi ya sekalipun memang ya pribadi ini ya, ini yang harusnya diingatkan. Kamu membawa nama ya, nama organisasi. Harusnya diingatkan seperti itu. Tapi maksud saya dalam mengingatkan kepada ikhwah jangan sampai salah. Nanti dibilang salah tangkap nanti orang bisa bikin masalah ya. Nah, bagaimana? Apa? Apakah betul al sunnah di Denmark Yaman telah terusir oleh orang-orang Syiah? Tahu saya perang, tapi nggak tahu terakhirnya terusir atau kan? nggak tahu akhirnya. Saya nggak mengikuti perkembangan eh, yang terakhir. Gimana? Ada yang mengikuti perkembangan? kalah Allah Ustaz. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan tauhid dan memenangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya demikian yang dapat kita kaji kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh